الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر وله الحمد أعظم من ذلك وأكثر الحمد لله على نعمه التي لا تحصر والشكر له على آلائه التي لا تقدر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تاذن بالزياده لمن شكر وتوعد بالعذاب من جحد وكفر تفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده مقدر واشهد ان محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الانور والجبين الازهر طاهر المذهر والمخبر وانصح من دعا الى الله وبشر واندر وافضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مديدا واكثر اما بعد فاتقوا الله معشر المسلمين فتقوى الله عدتكم وزادكم لاخراكم وصلاح دنياكم معشر المسلمين hamba-hamba Allah yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ada satu makhluk yang terbaik di antara semua makhluk. Yang paling sempurna di antara semua yang ada di alam semesta ini. Yang kita semua wajib mengenalnya. Di antara ilmu yang wajib menurut para ulama adalah ma'rifatu nabiyina Muhammad. Muhammad. sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita wajib mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak di antara kaum muslimin saat ini yang salah dalam memilih idola, yang salah dalam memilih kekasih. Padahal Masalah idola Masalah kekasih Ini adalah masalah yang prinsip Yang kita bawa sampai mati nanti Yang kita bawa sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Di dalam sahihnya Membawakan satu riwayat dengan sanatnya bersambung sampai kepada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Ketika itu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Lalu beliau menjawab, wama a'adatta laha apa persiapanmu menghadapi kiamat kamu tanya kiamat itu apa kamu sudah siap apa persiapanmu sahabat itu menjawab la syai' ghaira anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wa wa sallam tidak ada persiapan apapun wahai Rasulullah. Hanya saja aku cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan yang banyak. Tapi aku cinta Allah. Aku cinta kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu, kamu akan dikumpulkan bersama kekasihmu. Sahabat Anas radhiyallahu taala mengatakan, "Kami tidak pernah merasa senang, merasa bahagia seperti senangnya kami, bahagianya kami ketika mendengar sabda Nabi ini. Kamu bersama dengan kekasihmu. Karena kata sahabat Anas, aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Aku berharap akan dikumpulkan bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka walaupun amalku masih belum seperti amal mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masalah kekasih idola ini sangat penting, sangat prinsip. Siapa kekasih kita, siapa idola kita, kita akan dikumpulkan dengannya. Tergantung kita milih siapa. Kalau kekasih kita, idola kita adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, maka kita akan dikumpulkan dengan dia di dalam neraka wal billah. Kalau kekasih kita, idola kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang saleh, kita akan dikumpulkan dengan mereka di dalam syurga. Walaupun amal kita masih belum seperti amal mereka. Ada seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini adalah pembantu Nabi yang bernama Tauban radhiyallahu taala anhu. Tauban. Tauban ini cinta kepada Nabi luar biasa. Pada suatu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Thauban dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering. Kemudian dia seperti orang sumpek, seperti orang bersedih sekali. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai Thauban, kenapa kau? Apa yang terjadi? Kenapa kondisimu seperti ini? Apakah kau sakit? Lalu kata Tauban, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak sakit. Aku tidak terkena mara bahaya apapun. Hanya saja wahai Rasulullah, aku sangat mencintai Anda dan aku merasa rindu kalau tidak berjumpa dengan Anda. Aku merasakan kesepian yang sangat sampai benar-benar bertemu Anda wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku teringat di akhirat nanti tentu Anda berada di surga yang paling tinggi bersama para nabi. Sehingga kalau aku pun masuk surga, aku berada di bawah, nggak bisa bertemu Anda. Bagaimana pula kalau aku tidak masuk ke dalam surga? Aku tidak akan bisa bertemu Anda lagi selama-lamanya. Subhanallah. Sahabat Tauban radhiyallahu taala anhu amat sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ketemu Nabi itu sedih, sumpek, sampai nggak menafsu makan, nggak nafsu tidur, sampai badannya kurus kering, tampak pucat di wajahnya, ingin berjumpa, melihat wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia takut di akhirat nanti tidak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat nomor 69 sampai 70. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin. Wa wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi siddiqin syuhada dan salihin dan mereka itu adalah sebaik-baik teman itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah maha mengetahui. Maksud daripada ayat ini, kalau kau ingin bertemu dengan Nabi, ingin kumpul dengan Nabi di dalam syurga, maka syaratnya adalah wa may war rasul kamu harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa sahabat Tauban sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tentu karena beliau sahabat Tauban kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti cinta. Kalau orang tidak cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang ini belum kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau informasi yang dia dapat tentang Nabi Muhammad adalah informasi yang salah. Mari kita lihat di antara sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yaitu di surat At-Taubah ayat nomor 128. Allah berfirman, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ma 'anittum harisun حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف rahim Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu sendiri. Kau kenal dia. Dia bukan orang yang misterius. Dia dari kalangan keluarga yang baik-baik, punya nasab yang terhormat, Terasa berat atasnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini di antara sekelumit sifat-sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu merasa berat kalau kita menderita. Beliau itu merasa ingin supaya kita ini iman, supaya kita ini selamat. Nabi Muhammad itu yang dipikir itu kita. Rasulullah itu mikir kita terus. Sampai Rasulullah sedih. Kenapa umatnya diajak iman tidak mau? Kenapa umatnya diajak baik tidak mau? Rasulullah Muhammad SAW itu mikir kita. Yang dipikir itu umatnya. Sehingga di dalam Al-Quran kalau kita membaca surat Al-Kahfi, surat yang dianjurkan dibaca setiap hari Jumat. Ayat nomor 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Boleh jadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan membinasakan dirimu, engkau akan membunuh dirimu karena engkau kecewa mereka engkau ajak iman tidak mau. Jadi Rasulullah saking kecewanya sampai ingin membunuh dirinya. Kenapa ini orang-orang diajak iman nggak mau, diajak masuk surga tidak mau. Rasulullah kecewa, Rasulullah bersedih. Rasulullah mikir umatnya. Jalan ke surga telah diterangkan semuanya supaya kita menempuhnya dan supaya kita selamat. Jalan ke neraka telah diterangkan semuanya supaya kita tidak menempuh jalan itu enggak masuk ke dalam neraka. Beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku masuk syurga kecuali orang yang enggan, yang tidak mau. Para sahabat heran, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Orang yang taat kepadaku, dia masuk ke dalam syurga. Orang yang mendurhakai aku berarti dia enggan tidak mau masuk ke dalam syurga. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pernah pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Maidah ayat 118. Ini kisah tentang Nabi Isa alaihi salam dan ini adalah doanya Nabi Isa. Ketika Rasulullah baca sampai di ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau azab mereka, mereka adalah hambamu sendiri. Tapi jika engkau ampuni mereka ya Allah, engkau adalah maha perkasa, tapi engkau juga maha bijaksana. Ketika sampai di ayat ini, Rasulullah mengulang-ulang membacanya sambil mengangkat tangannya, sambil nangis berlinang air mata. Beliau mengatakan, "Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku." Rasulullah mikir kita. Rasulullah tidak ingin kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingin kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengirim malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keinginan Nabi dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan mengazab umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang sahih disebutkan tentang kejadian hari kiamat nanti, manusia di padang mahsyar panas. Kumpul semuanya, dibiarkan oleh Allah. Allah murka saat itu. Lalu kita mendapat ilham untuk datang kepada kakek kita, Nabi Adam, memohon syafaat bantuan Nabi Adam. Nabi Adam tidak sanggup, Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa tidak sanggup, Nabi Isa tidak sanggup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sanggup. Beliau mengatakan analaha, aku bantu kalian. Lalu beliau bersujud memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta wasfa tushaffa." Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah diberikan permintaanmu, berilah syafaat, kau diberi izin untuk memberikan syafaat. Lalu beliau berdoa mengatakan Allahumma ummati ummati ya Allah selamatkan umatku selamatkan umatku Sementara para nabi yang lainnya hanya berdoa Allahumma salim salim ya Allah selamatkan aku selamatkan aku hanya Nabi Muhammad yang mikir umatnya mikir kita semua ini Rasulullah Muhammad SAW berdakwah di Mekah dihina, dicaci, difitnah, diintimidasi, diludahi. Tapi ludah nggak sempat kena wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau diinjak lehernya oleh Abu Jahal, tapi dia terpental. Ya, macam-macam dilakukan kepada beliau sampai akhirnya beliau berpikir untuk hijrah ke Taif. Berangkat ke Taif dengan harapan di Taif diterima dakwah di sana kurang lebih sekitar 90 kilo jalan kaki bersama pembantunya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Ternyata ketika sampai di Taif, pembesar-pembesar Taif mendustakan, mengerahkan masa untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teriak-teriakan, dengan hinaan, dengan caci maki, dengan cemooh, bahkan dengan lemparan batu sehingga bercucuran darah mulia dari tubuh mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga gunung datang. Malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, "Hai Nabi Muhammad, apakah kau mau kalau gunung ini aku ledakkan biar mereka mati semuanya? Mereka menghina kamu, mereka melempari kamu dengan batu." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan wahai malaikat. Inilah arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bi syai'a. Jangan wahai malaikat jangan hancurkan mereka. Aku berharap nanti akan keluar dari turang surbi mereka anak-anak yang beribadah kepada Allah yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wahai malaikat jangan. Kalau sekarang bapaknya, ibunya kafir, aku masih berharap nanti anak cucu mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku karena mereka tidak tahu ya Allah. Allahu akbar. Akhlak mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum sangat menginginkan keimananmu dan keselamatanmu. Di dalam riwayat yang sahih ada seorang anak Yahudi, anak kecil Yahudi biasa membantu Nabi. Tiba-tiba anak ini sakit. Anak kecil Yahudi sakit. Rasulullah Muhammad SAW menjenguk ke rumahnya. Allahu Akbar. Beliau duduk di samping kepala anak Yahudi ini. Sambil mengatakan aslim, masuklah kau Islam. Lalu sang anak meminta izin kepada ayahnya dan ayahnya mengizinkan. Anak itu pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi angqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Allahu Akbar. Bukan hanya manusia. Di dalam riwayat yang sahih disebutkan ada seekor onta. Onta datang kepada Nabi, nangis di depan Nabi onta ini. Ternyata onta ini mengadu. Dia didolimi oleh pemiliknya. Lalu Nabi Muhammad SAW panggil pemilik onta itu dinasehati. Bertakwalah kau kepada Allah. Jangan mendolimi ontamu. Bukan hanya onta. Pohon kurma. Rasulullah Muhammad SAW mula-mula. Kalau khutbah. Itu mimbarnya dari pohon kurma. Lalu beliau dibuatkan mimbar yang baru. Beliau pindah kepada mimbar yang baru. Ternyata pohon kurma itu teriak-teriak, nangis, histeris. Tidak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau turun dari mimbar, didekap, dipeluk pohon kurma ini, dilus-lus, supaya nggak nangis lagi. Allahu Akbar, saudara muslimin. Kenapa semuanya seperti ini? Karena semuanya mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang Islam jangan sampai tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib di rumah kita punya buku sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga kita semuanya mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran beliau dan kita akan dimasukkan ke dalam syurga kumpul dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم امتنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم وادخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المقروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فك قيد أسر المسلمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقكم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 نعم يزدكم واسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة